سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على جميع نعمه الذي أعطى علينا جميعا طيب kita muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang baik, pujian yang banyak atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Taib dan insya Allah taala kita akan kembali melanjutkan pada kesempatan malam hari yang <clears throat> Allah mudahkan ini kitab yang biasa kita bacakan yaitu kitab tauhid dan kita sudah mulai menginjak pada bab-bab akhir daripada kitab tauhid yang tentunya kita berharap apa yang kita ambil dan kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bukan merupakan hujah bagi kita nanti. Kita sudah tahu tetapi kita tidak mengamalkan ilmu. Karena ilmu, amal dan dakwah ini merupakan tugas bagi setiap muslim Taib <clears throat> dan manhaj di dalam beragama. Taib. <clears throat> Jadi di dalam mengemban tugas dalam beragama ini dan manhaj yang diajarkan kepada kita oleh para anbiya yang pertama adalah ilmu. Dan ilmu adalah pengetahuan. <clears throat> Ilmu adalah sesuatu yang bisa mengangkat kejahilan dari seseorang kalau kita disebut dengan tolabul ilmi Berarti kita adalah seseorang yang mencari pengetahuan <clears throat> Dan dengan pengetahuan tadi seseorang akan berjalan Kemudian setelah dia tahu Maka harus beramal Sesuai dengan tuntutan ilmu Yang sudah dia pelajari dan sebagaimana antum ketahui bersama mengamalkan ilmu itu bukan barang yang mudah barang yang butuh jihad kesungguhan jiwa dalam mengamalkan baik kita harus berperang dengan hawa nafsu kita atau berperang memerangi keinginan orang lain karena ilmu itu musuhnya adalah al-jahlu. Seseorang yang bodoh dengan sesuatu cenderung memusuhi ilmu dan memusuhi pembawanya. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam salah satu ucapannya. Taib. Kemudian kita akan membacakan sedikit faedah tentang apa yang berhubungan dengan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu seputar gambar apa yang disebutkan dalam kitab syarah Riyadhus Salihin yang beliau syarah dari kitab Al Imam An-Nawawi rahimahullah tentang bab seputar gambar. Toi. <clears throat> Kata beliau awat tasfir yang qasimul kismain, gambar-gambar itu ada dua macam. baik yang sifatnya tasfirun bil yad atau tasfirun bil alah karena yang dikatakan gambar itu ada dua bisa kita dengan tangan dengan melukis memahat atau bisa dengan alat video foto dan lain sebagainya <clears throat> kata beliau tasfir itu ada dua macam kismun muttafaqun ala tahrimihi bagian yang bersepakat kaum muslimin tentang haramnya <clears throat> Apa contohnya? Wahwa an yusawwira ma fihi ruh. Menggambar makhluk yang ada ruh ala wajhi timthalin min khasabin au hajarin au tinin au habsin au jabasin au ma'asbah dhalik dia membentuk sesuatu yang terdapat padanya ruh baik dari patungnya dari kayu atau dari batu atau dari tanah atau dari gabus atau yang lainnya selama yang kita bentuk tadi adalah gambar-gambar makhluk bernyawa maka ini sepakat para ulama tentang haramnya perkara tadi patung ini yang beliau isyarahkanlah patung jadi patung termasuk taswir fahada idza sawwarahu ala surati hayawanin aw insanin aw asadin aw arnab aw kirdin aw ghairi dzalika fahada haramun bittifaq barang-barang ini tadi kalau seandainya dibentuk oleh manusia menyerupai manusia patung manusia atau patung singa atau patung kelinci atau patung kera atau yang lainnya dari hewan atau manusianya maka ini haram dengan kesepakatan para ulama tidak ada khilaf jadi dia me, apa nak membikinnya dengan tangan baik itu dari kayu dari batu atau lain sebagainya dari gabus dia bikin dengan tangannya ini sepakat wa fa'iluhu mal'unun ala lisani nabi sallallahu alaihi wasallam pelakunya dilaknat ya dengan lisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa yu'adzabu yaumal kiamati fayuqalu lahu ahya ma khalaqta ya diadab dia di hari kiamat dan dikatakan pada dirinya apa tiupkan ruh hidupkan apa yang kamu ciptakan ini baik <clears throat> Kemudian yang kedua tasfirun mala ruha Gambar yang tidak ada ruh pohon, batu, matahari, bulan, pemandangan. <clears throat> Naam. Wa ma asbahaha hadhihi jaizun dan yang semodelnya maka boleh. Al-qismu yang ketiga, kalau yang pertama sepakat tentang haramnya, patung-patung yang dibikin dari apapun, dengan tangan seseorang. Adapun yang kedua, gambar-gambar yang dia bikin ima dari batu atau dari yang lainnya tapi berbentuk pohon, berbentuk ya benda-benda yang tidak ada ruh ini sepakat bolehnya. Adapun bagian yang ketiga kata beliau tasfirun mafihi ruh. Gambar bentuk yang ada ruh. Lakin bitalwin tetapi hanya dengan warna warosm atau dengan coretan-coretan coresa fahada qad ikhtalafa ulama atau qad ikhtalafa ulama kata beliau bagian ini berselisih para ulama famin human yakulu inna hujais sebagian mereka mengatakan ini boleh jadi menggambar dengan pena dengan apa polpen warna ini boleh lima rawahul bukhari min hadits zaid ibni khalid disebutkan dalam riwayat Bukhari dari hadis Zaid bin Khalid kata beliau adun kala illa rakman fi thawbin kecuali rakam ini rakam ini semodel dengan gambar corek gambar tulis kartun yang digambar di baju kecuali rakam ini gambar-gambar fastathna ar-raqmu li'anna ar-raqma la yumathilu ma Allah. tetapi dikecualikan angka-angka atau gambar-gambar ini adalah gambar yang tidak menyerupai makhluk Allah jadi kalau terdapat dalam e, buku, pakaian, tirai, gambar-gambar makhluk tetapi tidak bernyawa maka nggak apa-apa. Ini kata beliau. It inna ma khalaqallahu jismun malmus di mana apa yang Allah ciptakan itu adalah jasad yang tersentuh. Ini sebagian para ulama yang mengatakan kalau gambar yang di buku dengan pena atau dengan apa namanya e, jepretan misalkan foto ini bukan masuk yang dilarang. Kenapa? Karena kalau dikatakan ciptaan Allah ya yang bisa diraba. Adapun gambar nggak diraba, kata beliau. Jadi ini boleh. Ini pendapat yang membolehkan, tapi nanti dulu. Ini argumen mereka. Taib. Nah, sebagian daripada argumen bantahan-bantahan itu kalau kita naam rasa kayaknya betul. Taib, tetapi harus kita perhatikan adilah-adilah yang lain. Jadi ketika kita menemukan sebuah dalil ya, maka tidak boleh seseorang berpegang dengan dalil ini sampai dia memberikan beberapa syarat atau sampai dia memiliki beberapa patokan. Yang pertama sahihnya hadis ini. Jelas. Ya, yang kedua e, tidak ada yang menabraknya selamat dari ikhtilaf. Kalau ada ikhtilaf maka perlu didudukkan. Maksudnya hadis ini apa dan maksudnya hadis yang seakan-akan berseberangan ini apa? Digabungkan. Kalau tidak maka dilihat mana yang duluan dan mana yang belakangan. Yang duluan dihapus dengan yang belakang. Namanya apa? Nasih wal mansuh. Satunya dihapus, satunya meng menghapus. Ini penting ketika seseorang berargumen dengan hadis. Nah, ini ya di sini baru tempatnya ya, ahlul ilmi dalam menerapkan semuanya. Dan ini yang belum kita miliki. Ya, ini yang belum kita miliki. Terkadang kita berpegang dengan satu pendapat, ternyata di sana ada pendapat lain yang lebih rojih lebih kuat hadisnya. Taib. Wa amma hada fahuwa mujarradu raqmin wa talwinin fayajuzu walau bil yad. Kata orang yang membolehkan, ulama yang membolehkan adapun yang seperti ini gambar-gambar dengan pena tadi ini sekedar rakam saja seperti orang membikin apa nomor-nomor wa talwin dan juga sekedar mewarnai fayajuzu walau bil maka boleh walaupun dia bentuk dengan tangan bikin manusia dengan tangan. Walakin jumhur ulama ala annahu la yajuz. Tetapi jumhur berpendapat itu tidak boleh. wah sahih dan itu yang betul kata Syekh Ibnu Utsaimin. Annahu la yajuzu taswir wala bil timsal wala bil raqam madama al musawwar min al asya' allati biha ruh. Dan ini yang sahih. Kapanpun gambar tadi baik yang berbentuk patung atau berbentuk lukisan selama yang dilukis digambar tadi adalah sesuatu yang memiliki ruh maka ini haram walam yahduth fi ahdi sallallahu alaihi wasallam ma hadatsa fi zamanina hadza min aswar al fotografiyah dan belum ada pada zaman Nabi apa yang terjadi pada zaman kita seperti gambar-gambar fotografi, video, foto Wahal tadkhulu fin nahyi aulan tadkhul apakah gambar tadi masuk dalam larangan atau tidak? Ini yang menjadi khilaf. Ya, foto, video. Nah, <clears throat> ini khilaf. Wa idza ta'amal nas, kalau engkau perhatikan nas, Al-Qur'an atau sunnah, wajadta annaha la tadkhul engkau dapati bahwasannya gambar ini nggak masuk li'anna alladhi yusawwiru surata fotografiya karena seseorang yang membentuk gambar dengan foto la yusawwiru fil waqi sebenarnya secara kejadian dia tidak menggambar jadi kita cuman mengepaskan orang menjepret nah seperti ini secara secara realita ini nggak gambar dia cuma mencet ini saja alat saja kemudian alat itulah yang membentuk barang tadi membentuk benda tadi ini secara apa? Secara e, wakilnya, secara kejadian seperti itu. Jadi beliau ini memberikan isyarah pengen nonton kita bahwasannya foto dan video itu tidak apa-apa. Ini pendapat beliau dengan memberikan logika seperti ini. Wa ghayatu ma hunalika annahu yulqa hadha adh-dhu'a asy-syadid 'ala jismin amamahu fayaltaqitu suratahu fil lahdhatin. Jadi sebagai puncak dari itu semuanya bahwasannya yang membuat gambar tadi adalah cahaya yang sangat sangat terang. Kemudian apa dipancarkan pada jasad yang dihadapannya kemudian dia mengambil gambarnya. Riset itu langsung jadi gambar kata beliau. Dan itu yang betul. <clears throat> Wal musawwiru la budda an yu'ana min wa yukhattitul ain wa ras wal anf wal udun wa ma asbaha dzalik adapun orang yang dikatakan menggambar itu kalau dia benar-benar memakan ini dia gambar hidung dia gambar mata dia gambar kepala dia gambar telinga dan lain sebagainya ini kata beliau beda dengan foto tadi Tapi fala buddha yakuna minhu amal maka harus pakai apa capek-capek menggambar. Ini bedanya gambar dengan foto kata beliau dibedakan wa amma hadza fa inna fi lafdhatin taltaqituha wa ka'annaha tankulu surah allati sawwaraha Allah litaj'alaha fi hadzal qard adapun ini membikin gambar dengan singkat set langsung jadi dia mengambil gambar tadi dengan cahaya tadi set langsung jadi gambar ya seakan-akan foto tadi sekedar memindahkan gambar seseorang saja seperti kalau kita mengaca nah gambar tadi tiba-tiba apa berpindah ke kaca tadi kata beliau. Jadi seakan-akan foto tadi hanya sekedar me mengambil memindah gambarnya fulan tadi, memindah gambar saja. Yang pada hakikatnya Allah lah yang menggambar. Ya kan? Pada hakikatnya Allah yang menggambar gambar kita kemudian dimasukkan ke kartu KTP, mungkin kartu apa misalkan paspor. hadzal qaul huwa roji. Qaul ini yang roji. Ini yang kuat kata beliau. Ini pendapat beliau bahwasanya foto kemudian video itu tidak termasuk pada menggambar. Pelakunya maksudnya bukan dikatakan musawir. Pelakunya bukan dikatakan apa? musawir. Adapun pendapat beliau, seorang yang dikatakan musawir itu apa? Yang dia menggambar dengan tangan atau memahat patung, apa batu atau lain sebagainya dia jadikan apa? gambar makhluk bernyawa. Adapun foto, ini kata beliau bukan termasuk daripada Musawir pelakunya tidak diancam dengan ancaman ini. Wa ulamaul asr mukhtalifuna fi hadha hal yadkhulu hadha fil la'an aw wan nahyi aw la. Ulama pada zaman sekarang ini berselisih apakah hal ini masuk ke dalam laknat, dalam larangan atau tidak. Ini ternyata beliau mengisyaratkan apa namanya? perselisihan. Nah, ini ya ilmi apa namanya? amanahnya para ulama. Jadi ketika dia membahas suatu permasalahan dia menyebutkan perselisihan yang terjadi. Ya, kemudian dirojikan menurut dia apa yang dianggap sebagai naam permasalahan yang kuat dan mendekati dalil. Ini istihad dari beliau. Kita hormati istihadnya. Tetapi tidak semua istihad itu kita benarkan kalau seandainya bertabrakan dengan perkara-perkara yang naam <clears throat> hak. Jadi siapapun yang berbicara ketika ucapannya tadi menyelisih al-haq maka ditinggalkan dan kita berpindah kepada al-haq. Tetapi ya, tetapi digarisbawahi. nah kita dengan para ulama kira-kira kalau berselisih siapa yang lebih akrab dengan kebenaran? Syekh Utsaimin atau kita? Syekh Utsaimin tentunya. Jadi kalau misalkan ada permasalahan dari din agama, ya ketika sudah ada ulama yang berbicara, maka kita cukupkan dengan mereka. Walaupun kita taklid dengan mereka, selama mereka berjalan di atas dalil, nah mereka lebih akrab terhadap kebenaran dari kita. Taib. Karena mereka ketika menyimpulkan sesuatu hasil daripada penyaksian sebuah dalil. Berbeda dengan kita. Kadang mengatakan sesuatu tapi nggak tahu dalilnya. Jadi istihadnya para ulama lebih baik untuk kita daripada istihadnya kita untuk diri kita pribadi ketika kita belum mampu untuk beristihad. Ini yang penting untuk kita lakukan. Dan yang penting untuk kita, jadikan kaidah selama kita belum mampu untuk beristihad maka mencukupkan istihadnya para ulama. Tetapi kalau kita sudah mampu menimbang dalil, mengoreksi dalil, maka jangan sampai kita apa? mengikuti siapapun kecuali apa dengan dalilnya. Mengikuti siapapun kecuali dengan dalilnya. Wa sahih annahu la yadkhul yang sahih tidak masuk fotografi ini dalam laknat li'annahu la ilaja minal mar'i fihi wa laysa bimusawwir tidak ada obat bagi seseorang dan dia bukan seorang penggambar. Walau annahu arada an yusawwira baqiya fi hadha surah muddata rubu' sa'ah au akthar. Tapi kalau dikatakan dia itu seorang penggambar, maka dia akan mungkin membutuhkan sekitar beberapa jam untuk gambar orang penuh. Lukis melukis orang dari mata sampai kakinya ini mungkin membutuhkan berapa jam. Tapi kalau gambar set langsung jadi. Baik, <clears throat> ini argumen beliau. Tapi apakah yang sahih bersama beliau? Nanti kita lihat. Lakin hada yatimu filah tapi ini apa cukup dengan beberapa saat saja. Ini argumen beliau di dalam apa? permasalahan ini. Tetapi beliau masih memberikan komentar yang sangat iya. Walakin yab nazar ma huwal ghardul min ajlihi sawwarta hadha surah. Tapi dilihat kalau saya membolehkan video, kalau saya mengatakan foto itu boleh, kata saya Utsaimin, bahwasanya itu bukan gambar, bukan dikatakan orang yang apa namanya meng, apa foto orang itu bukan dikatakan penggambar tapi dilihat tujuannya apa dia foto tadi apa tujuannya ini yang sedikit anak condong kepada ucapan beliau dari sisi ini Taib. Contohnya sekarang. Misalkan kita mau bikin KTP. Kemudian dari pihak aparat sudahlah kamu foto sendiri di rumah. Kemudian serahkan ininya, gambarnya. Kira-kira kira-kira kita lebih foto sendiri di rumah atau kita foto di tukang foto? Foto sendiri di rumah. Kalau kita mengatakan foto itu haram berarti kita nggak boleh memfoto orang. Kenapa? Kita termasuk apa? Musawir. Nah, tetapi kalau kita katakan hanya sekedar yankul memindah gambar orang kepada kartu, memindah gambar orang kepada kertas, ya maka kita yang melakukan bukan musawir. Jadi orang yang pengen mencetak foto tadi dilihat untuk apa? Walaupun ini bukan suatu hal yang dilarang secara asalnya, tapi dilihat untuk apa dia menggambar, untuk apa dia bikin foto, untuk apa dia bikin video. Yukna ida yakni ida fahimna anna mubah yaitu kata beliau kalau kita sudah paham bahwasanya foto itu hukum asalnya adalah mubah, video itu hukum asalnya adalah boleh, wa annaha la takunu su taswiron dan bukan disebut sebagai penggambar sebagai sebuah gambar yap annang anang kama kamanang durfi ayi mubahin mal mubahat li ayi gardin suniat maka kita lihat ya untuk apa dia melakukan dan untuk tujuan apa dia na'am membikin hal tersebut auli ay suwirat atau untuk tujuan apa li'anal mubah yakhtalifu hukmuhu hasabi makusi qusida karena yang mubah itu berbeda hukumnya berbeda-beda sesuai dengan yang dimaksudkan asalnya mubah tapi untuk apa seperti itu kalau mubah untuk mubah yang berikutnya boleh tapi kalau mubah yang tujuannya kepada yang haram maka mubah yang awal jadi apa memiliki hukum haram tadi. Kalau misalkan mubah ini mengantarkan kepada yang makruh, berarti mubah yang ini apa? Hukumnya apa? Makruh. Karena dalam kaidah disebutkan apa? Al wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu memiliki hukum tujuannya apa. Kita beli baju, tapi kalau tujuannya untuk apa namanya menarik, memfitnah orang, maka beli baju kita hukumnya haram. Karena memfitnah orang hukumnya apa? Haram. Asalnya beli baju mubah, tapi kalau tujuannya tadi, maka jadilah haram sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya mulia, maka jadilah mulia mubah tadi. Walihada law arada al-insanu an yusawira an yusafira fi Ramadan min ajli an yaftura qulna haramun alaih. Contohnya boleh mencontohkan, contohnya safar. Safar itu boleh apa tidak boleh? Boleh, mubah, silahkan. Tapi kalau dia safar pada bulan Ramadan dengan tujuan untuk berbuka, maka kita katakan safarnya hukumnya haram. Karena berbuka pada siang hari bulan Ramadan apa hukumnya? Haram. Nah, safar sebagai politik saja. Ya, biar eh, apa boleh makan di siang di bulan Ramadan dia safar, maka safar hukumnya haram. Taib. Kemudian kata beliau, "Fayang duru ilaha taswir, mada qusida bihi?" Nah, kita lihat orang yang bikin gambar dengan foto tadi apa yang diinginkan. Qad yaksudu al-insanu bila taswir dan sayyi'an. Kadang ada seseorang yang apa namanya? mentang-mentang boleh, wah foto kan boleh, tapi tujuan tujuan yang jelek. Taib. Yusabiru imra'atan liyatamatta bin nadari ilaiha. Dia memoto ya gambar seorang perempuan untuk bernikmat-nikmat melihatnya wahada wahia laisat bizaujatuhu dia bukan istrinya maka apa hukumnya yang tadinya mubah ya bikin foto tapi kalau tujuannya tadi maka yang tadinya mubah berubah menjadi apa haram karena sebab tujuannya tadi jadi jangan mentang-mentang boleh kemudian kita seenaknya jadi beliau ketika membolehkan ini bukan suatu apa sebagai orang penggambar maka diperhatikan yang berikutnya Taib. Atau kullu ma mada zamanun akhrajaha min mahfadatihi au mimman yusammaunahu al-album wa ja'ala yanzur ilaiha liyataladdad bidzalika wa hadha haramun la iskala fi. Atau misalkan bikin kenang-kenangan. Anaknya difoto, anaknya di video atau keluarganya di foto, keluarganya di video, dia simpan di apa mahfadhah sebuah tas atau yang disebut dengan album kemudian dia setiap pengen lihat lagi, tutup lagi, taruh lagi, pengen dilihat lagi, tutup lagi, taruh lagi. Ini tidak ada iskal kata beliau tentang haramnya perkara ini. Ya. Yusawiru amradan jamilan min ajli an yatamatta ru'yati ilaihi zamanan ba'da zamanin hadza aidan haram. Dia memoto amrod. Amrod ini lakop bagi seorang laki-laki yang tidak punya kumis dan tidak punya jenggot. Ini amrod. Taib. <clears throat> kalau orang Arab lihat orang Arab itu seperti wanita, tapi kalau di kita alhamdulillah tidak begitu apa na menyolok perkara ini. Tidak begitu menyolok, tapi kalau orang Arab subhanallah benar apa yang disebutkan dalam hadis. Bahkan kalau ada orang orang Arab berjalan dengan laki-laki yang diamrot ya polos gitu nggak punya kumis nggak punya jenggot orang ini orang ini tertuduh langsung dituduh langsung fulan ini pasti punya penyakit jeleknya Langsung itu siapa saja. Orang ini punya penyakit. Pasti baru mungkin baru kenalan gitu ya, baru kenalan kemudian jalan sampai bareng makan bareng sudah. Maka orang Arab itu nggak ada satu kamar dua orang laki-laki itu nggak ada, kecuali sama adiknya, sama kakaknya. Kalau kita biasa satu kamar lima orang terus tidur bareng. Kalau orang Arab nggak mau. Ya. Bahkan kalau orang ada orang Yaman itu kita suruh untuk kalau kita kan gurfa paling segini, gurfa itu. Ini kebesaran segini. Tidur dengan kita satu kamar mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Ya, mereka nggak mau. Kenapa? Karena khawatir dituduh dengan tuduhan macam-macam. Tadi, tadi karena memang di daerah Yaman khususnya Saudi dan sebagainya itu masih merajalela ya apa namanya kebudayaan atau ya luti ya, homoseksual. Amrot, apalagi orang Indonesia rata-rata amrot. Taib. <clears throat> min ajri an yatamatta bi ru'yati ilaihi ila akhirih juga ini haram hukumnya. Atau di sini juga wa yusawiru lidzikra. Dia memoto sekedar untuk kenang-kenangan. hadza aidan haram la yajuz. Kata beliau ini juga haram, tidak boleh. Nah, jadi walaupun beliau membolehkan foto tapi dengan beberapa batasan. Jadi hanya menghukumi hukum asal. Foto itu apa hukumnya? Beliau mengatakan tidak apa-apa. Kalau tujuannya baik, mubah, maka tidak apa-apa, tapi tidak boleh digunakan sembarangan. Taib. <clears throat> Ini kata beliau. Jadi walaupun hukum asalnya berbeda dengan ulama yang lain, tapi tujuannya apa? Nanti natijahnya sama. Ya, natijahnya sama. Kalau ulama yang lain mengatakan foto itu haram hukumnya. Ya, kenapa? Karena dengan sebab tanganmu tadi foto ini bergerak. Berarti apa tanganmu lah yang menggerakkan. Berarti engkau yang telah membuat tadi, mencetak tadi. Sebagian mereka mengatakan dengan naam argumen seperti itu. Jadi sama saja kita nulis dengan pena menggambar orang atau dengan foto sama-sama kita menggerakkan tangan. Seperti itu. Dalam artian walaupun mereka berselisih dalam usulnya, usulnya ini berselisih tapi tujuannya sama. Syaikhul tidak pernah membolehkan seorang apa memfoto dalam apa tujuan seenaknya wah foto untuk kenang-kenangan foto untuk nggak boleh tapi <clears throat> hanya berbeda dengan lama yang lain dari sisi hukum asalnya ini kalau saya semin hukum foto memfoto hukum asalnya boleh tapi kalau ulama yang lain tidak boleh seperti itu tapi yang sedikit condong ke dalam apa namanya keringanan untuk manusia apa yang disebutkan sebutkan di sini hukum asalnya boleh. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dielakkan lagi sekarang gitu. Kadang kita lagi apa namanya buka misalkan internet atau yang kita inginkan sesuatu misalkan hal-hal yang kita inginkan dari artikel-artikel ilmiah ternyata di situ gambar orang. Apa nah, bedanya? Bukan internet sama foto nggak ada bedanya kan? Nah kalau kita dikatakan ini menggambar sudah kita dosa, nggak ada yang selamat. Ya, Kadang ada yang bersengaja lihat video misalkan banjir. Nah, di situ langsung tampil orang. Ya, kalau kita terapkan hukum yang ulama yang mengatakan hukum asalnya ini haram, nggak ada yang selamat dari perkara yang haram masalah ini. Fat amma, ya ini al-balwa telah menyeluruh ini aspek manusia. Kalau sendiri condong kepada beliau hukum asalnya boleh, tapi dilihat nanti apa tujuannya untuk apa. Dan kalau ada yang mengatakan hukum asalnya haram, kita pun nggak akan apa namanya bertentangan silahkan itu istihad masing-masing Taib. <clears throat> Dengan argumen yang ada pada mereka masing-masing Ini hukum asalnya Silahkan Berarti kalau yang mengharamkan hukum asal foto Jangan buka internet Khawatir apa hukumnya tadi akan mengenai dirinya. Kenapa? Lah, otomatis walaupun kita punya kadang-kadang iklannya manusia, kadang-kadang iklannya makhluk hidup. Nah, seperti itu. <clears throat> bukan berarti nanti ini membolehkan televisi ya jelas televisi ini di samping apa namanya yang ada sekarang ini dusus berbagai macam kejelekan-kejelekan yang ada tidak selamat dari makar Yahudi dan Nasoro televisi kalau mereka nggak bisa menghancurkan dengan apa namanya membalikkan akidah kita mereka akan menghancurkan kaum muslimin dari akhlak dan juga kebudayaan mereka berapa banyak pakaian ini menjamur pakaian ini loh pakaian yang berkembang di tengah kaum muslimin ini disangka dari siapa Apakah orang Indonesia itu orang-orang yang apa modelis kemudian pandai membuat apa model pakaian sama sekali nggak laku orang Indonesia itu kalau bikin model dari mana modelnya dari mana orang-orang Yahudi itu bagaimana cara menyebarkannya dari televisi ini ya dari televisi ini ya, dari sini televisi katakan dusus penyelundup yang sangat apa namanya canggih daripada budaya apa Yahudi. Kalau kita pengen masuk rumah ketok pintu, tapi kalau televisi masuk rumah langsung tanpa ketok pintu. Ya. Nah, <clears throat> jangan dipahami kemudian boleh televisi. Wah, televisi berarti boleh ini hukum asalnya kan saya pengen lihat berita ini, berita dunia ini. Jangan. <clears throat> Karena ada yang memahami ketika anak dulu ber, bicara masalah televisi, bagaimana hukum kita melihat televisi? Hukum asalnya boleh lihat televisi, kenapa nggak boleh? Ya misalkan kita lagi di warung Padang ada televisi, kadang lirik, ya kadang wajar. Ketika terjadi suara suir kita gitu, ngeliat ah, apa itu, nah, itu wajar, nggak apa-apa ngelihat. Ya, tetapi jangan taib melihat yang hal-hal yang haram. Bukan kemudian dipahami oh, berarti Ustaz Abdul Hasan bolehkan TV Wah, ini perkara-perkara yang ya timbul dari nah pemahaman yang salah tadi. Tapi <clears throat> hukumnya haram. Ya, siapa yang berpaham perpahaman berpemahaman asal video dan asal gambar ini haram itu muktadoknya tuntutannya berarti tidak boleh sama sekali enam <clears throat> menggunakan alat elektronika khususnya internet dan sebagainya ini haram hukumnya karena sekali tampil langsung orang kadang tampil langsung orang seperti menjepret tadi ini kadang orang yang tidak paham ketika dia menghukumi asal suatu itu haram dia nggak paham tuntutannya apa oh ternyata kayak gini tuntutannya ya seperti itu. tapi kalau dia mengatakan hal itu mubah sesuai dengan tujuannya dan ini yang lebih ringan wallah alam mana pandang ini lebih ringan kalaupun pengen mengatakan haram semuanya itu lebih baik selamat tapi ya harus dijaga hukumnya tadi karena ada yang berhukum dia harus menjaga muktabak tuntutan daripada hukumnya tadi <clears throat> Taib. <clears throat> Syekh Utsaimin ditanya tentang masalah gambar, bagaimana dengan gambar-gambar yang terdapat di rumah? Bagaimana cara menghapusnya? Kata beliau, antam sah wajaha kamilan. Engkau hapus wajahnya sampai tidak berbentuk. Jadi kalau kita lihat gambar orang, kita hapus wajahnya. Jangan hanya matanya dicoret-coret kayak gini, nggak berguna. Jadi kita hapus wajahnya sampai tidak kelihatan ini wajah. Walaupun masih ada tangan kaki, ya, yang jelas wajahnya kita hilangkan. Ya, sempurna kata beliau. Jangan hanya dicoret-coret matanya. Kalau bisa sobek, kalau bisa disobek sobek. Ini lebih selamat. Sebagaimana hadis Ali, la tadak suratan ila Thomas tahu. Jangan engkau tinggalkan gambar kecuali engkau robek. Jangan malah di upload berulang-ulang wah ini foto foto lagi, dipajang lagi, foto lagi, dipajang lagi. Ini hukumnya haram. Dan ini yang sempat ditanyakan beberapa bagaimana hukum memajang foto. Ya jelas tidak boleh karena hukum kalau kita melihat gambar bernyawa apa dirusak. Baik. <clears throat> Ini faedah. Masih ada faedah dari beliau. Taib. Amma tikhadu suar wa idkhaluhal buyut fa huwa aidan muharram adapun dia mengambil gambar-gambar kemudian dia masukkan di rumah maka ini hukumnya haram li'anna al malaikah la tadkhulu baitan fihi surah wala kalbun malaikat enggak akan masuk rumah yang terdapat gambar patung dan juga anjing Taib. Apa kalau sudah malaikat nggak masuk? Ya, kalau sudah malaikat nggak masuk rumah, apa yang diharapkan? Setan. Ya, sehingga mungkin terkadang ya keluarga sering banyak muskilah. Ini ya, mungkin sebabnya itu, tidaknya masuknya malaikat rahmah ke dalam rumah tadi. Walakin istusniya minas suwar mada'at ad-darurah ilaihi mithlu surah fid dirham fid dinar mithlu ma yujatil an fi darahimina yujad biha suwarul muluk wa hadha yukhatibu bihi man wada'a hadha surah tapi dikecualikan surat apa gambar-gambar yang memang mau nggak mau kita harus ya membawanya seperti su apa gambar-gambar yang ada di apa tertera di uang uang logam uang kertas ya mau nggak mau nggak mungkin kita sobek uang kita Taib. <clears throat> atau kita uang kita ketika masuk rumah tinggal di depan pintu ya nggak mungkin namanya darurat nah, ini beda hukumnya Taib. Ya, hal ini akan apa namanya dialihkan kepada penggambar pertama tadi. Hukumannya akan dialihkan kepada siapa? Penggambar uang pertama tadi, bukan kepada kita yang memegangnya. Baik. Lalu bagaimana? Apakah juga malaikat akan menjauhi rumah kita dengan sebab gambar yang di uang tadi? Disebutkan oleh beliau, walaupun beliau nggak berdalil, tapi Allah alam karena darurat amma amatun nas fala yukhatibuna madza yasnaun. Manusia itu nggak akan ditanya apa yang mereka lakukan. Yulqauna darahimahum wa nafaqatihim. Mereka harus membuang dirham mereka dan nafkah mereka untuk keluarga. Nggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walakinil malaikah la tamtani min dukhulil bait alladzi bihi dirahim walau kana fi surah. Kata beliau malaikat akan Nah tetap masuk rumah Tidak akan tercegah untuk masuk sebuah rumah Walaupun dalam rumah tadi ada uang-uang yang bergambar Kemudian yang berikutnya Gambar-gambar yang diperbolehkan Mala tarom Ay mayum tahan wa yudas Bi arjul kasuar alati takunu fil feros Awil mukhaddah fahadi aidan la tamna'u dukhulul malaikah li'anaha mubahah inda aktsar ahli ilmi di antara gambar yang diberikan rukhsah gambar-gambar yang memang asalnya nggak dimuliakan ya gambar-gambar yang memang asalnya tidak dimuliakan seperti gambar yang di sabun kadang kita buang ke, ke tong sampah ya, kadang gambar yang di kaset kita injek setiap hari yang mana masih ruhu ilal kumal gambar ini yang mana akhir perjalanannya adalah ke tong sampah Nah, ini terkadang diringankan seseorang. Mau nggak mau misalkan kayak gambar di situ itu gambar kan? Itu gambar makhluk bernyawa itu. Itu yum tahan. Maksudnya kalau sudah nggak kepake nanti diambil masukin tong sampah. Ya. Mau nggak mau sekarang itu nggak ada produk dari apapun po sabun lain kan yang dipakailah gambar orang Cuman bedanya tadi, kalau kita membeli sebuah produk, kalau kita niatkan beli produknya tadi dan gambarnya sebagai penyerta, maka hukumnya hukum boleh. Kenapa? Terkadang sesuatu itu apa? E, kalau dia sendirian dilarang, tapi kalau dia yutabak mengikuti yang lain maka jadinya boleh. Karena gambar ini mengikuti nempel di apa namanya wadah sampo, akhirnya dia tabak ke dalam wadah tadi dan boleh untuk kita miliki ya ma yajuzu ma, ma la ya juzu, istiklalan wa, wa ya tibaan sesuatu yang kalau sendirian tidak boleh kalau sudah nempel pada yang lain jadi boleh tapi kalau niat kita beli gambarnya hukumnya lain hukumnya haram sesampo-samponya haram ya, karena sampo sekarang ikuti gambar ya bukan gambar ikuti sampo kalau kita niatnya beli gambar yang di sampo tadi ya samponya jadi haram karena pak samponya ngikuti gambar tapi kalau kita niat kita beli sampo gambarnya karena nempel di situ, maka tidak apa-apa. Tapi lebih baiknya untuk kita selamat dibuang. <clears throat> Tapi atau yang di apa? virus, virusnya seperti seperti ini, permadani atau seperti tikar. Kalau misalkan ada gambar macan, ada gambar gajah yang kita duduki, kita injak yang sifatnya dihinakan, kata beliau tidak apa-apa. Tapi lebih selamat ya yang lain. Kata beliau, walakin tanazuh anha aula, lebih utama untuk kita berhati-hati. Taib. <clears throat> Kalau misalkan harus, misalkan dia punya apa namanya karpet yang bergambar singa, ya tutupi dengan karpet yang lain. Nggak perlu disobek, rusak, eman-eman, mahal. Ya. <clears throat> Bagaimana yang berhujah dengan Aisyah dulu kan punya boneka Berarti kan kita boleh kalau punya boneka-boneka eh, Boneka anak-anak Ya kita tanya lagi apakah juga tahu Boneka yang dipegang Aisyah itu seperti boneka zaman sekarang Apakah dulu ada pabrik boneka Pabrik Barbie, pabrik Apalagi boneka-boneka yang ada matanya Ya kita juga nggak tahu Jadi kita nggak boleh berhujah dengan sesuatu yang belum jelas Ya mungkin kalau dulu dikatakan boneka sekitar jahitan-jahitan baju ada tangannya, ada kepalanya. kalau sekarang boneka sekarang itu ada mata, ada hidung, hampir seperti, mirip seperti manusia. Bahkan ada yang bernyanyi, menangis. Oh, <clears throat> nggak boleh berhujah dengan itu. Ya hadis tadi katanya Aisyah juga dulu punya boneka. Apakah yakin bonekanya Aisyah seperti boneka yang ada sekarang? Nah dikatakan oleh beliau aswad lah sibyan, gambar-gambar yang khusus untuk anak-anak. As-suwar allati lisibyan Abu nabiha aidan mimma yurakhisu fi. Gambar-gambar yang memang khusus untuk anak-anak yang mereka bermain-main Angry Bird ya, atau yang lain sebagainya. Nah, ini adalah gambar untuk anak-anak nggak mungkin jenggotan mainan Angry Bird kan? Nah, seperti itu. Baik, ini juga yang termasuk diringankan. Tapi kalau bisa dihindarkan, dihindarkan. Wala tamna'u al-malaikah min dukhulil bait allati fiha diswar dan juga malaikat tidak akan tercegah untuk masuk rumah-rumah ini atau kartu-kartu yang bergambar Li'anna Aisyah radhiyallahu anha kana laha suratun tal'abu biha fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam lam yanha 'an dzalik. Dulu Aisyah juga punya gambar yang dia bermain-main dengannya di rumah Nabi dan Nabi tidak melarangnya. Walakin yang bagi Allah tusta'mal suar balastikiyah, tapi jangan sampai seseorang itu memakai suar gambar-gambar plastik maksudnya itu patung-patung yang dibikin dari plastik jangan kalau sekarang banyak kan buaya misalkan kuda manusia bikin robot plastik maksudnya jangan seperti itu Kenapa li anna suar balastikiyah suratun tamatun fiha hatta romsul ain? Karena gambar patung plastik ini hampir semua sempurna. Ada mata, ada tangan, Taib. <clears throat> Dan bahkan sebagiannya bisa jalan sendiri, ya, pakai batu dan sebagainya dengan ke apa suara-suara kata beliau. Ini ditakutkan masuk ke dalam larangan yang mana malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Bagaimana kalau yang tadi istirahatkan ya kalau bisa membelikan permainan anak-anak itu jangan yang seperti itulah. Seperti itu, jangan yang seperti itu walaupun oh ini boleh ini tidak boleh lebih baik keluar daripada khilaf kalau kita nggak beli khilaf nggak khilaf nggak khilaf tapi kalau kita beli khilaf ini boleh ini sebagian mengatakan nggak boleh kita keluar daripada khilaf jangan apa beli seperti itu cari yang lain Tapi kemudian kalau uh, gambar dalam majalah bagaimana? Al-Jaraid al latifiyah Suar majalah-majalah yang kita beli Idakung kunta staraitaha min ajli suar, kalau engkau membelinya karena pengen lihat gambar-gambar tadi, fahada haram, ini haram. Amma min ajlil kalamil ladzi fiha fala ba'sa, tapi kalau hanya sekedar pengen lihat yang lain, maka tidak apa-apa. Jadi dilihat daripada naam <clears throat> niatnya tadi. Wallahu taala a'lam suar. Mungkin itu tambahan dalam bab suar. Kalau ada yang ditanyakan silakan kalau tidak cukup sampai di sini dulu. والله تعالى أعلم السلام